Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad Yaitu syarah oleh Syekh al alama Shalal Fauzan asbahullah halaman 183 yang cetakan yang seperti anak pegang ini. 183 bagian paling bawah itu masih membahas seputar pembagian syafaat. Pembagian apa? syafaat dipahami baik-baik ini. Qala al-muallif atabahullah hina yashfa'u fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika nabi kita Muhammad SAW berikan syafaat kepada mereka Wahadihi syafaatul udma dihafalkan ini ya inilah syafaat yang dikenal dengan apa as-syafaatul udma syafaat yang paling besar untuk ahli mauqif orang-orang yang berdiri menanti di padang masyar agar segera diputuskan, segera tuntaskan urusan-urusan mereka. Panasnya luar biasa. Paham ya? Hingga membutuhkan syafaat mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbondong-bondong minta apa? Syafaat. Mulai dari Nabi Adam minta, "Ya Adam, ya Nuh, ya Dawud." Semua dimintain. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa? Semua para nabi mengatakan lastulaha lastulaha lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Aku bukan pemiliknya sampai karena Nabi Isa alaihissalam aku bukan pemiliknya. Perhatikan ini. Kemudian terakhir mereka semuanya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pernah mengatakan analaha analaha analaha. Akulah pemiliknya. Akulah pemiliknya. Asy-syafa'atul uzma. Nah, kita lanjutkan. An-Nabi SAW lahu syafa'atun kathirah. Bahwasan Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat yang banyak. Minha diantaranya huwa khasun bihi. Wa minha huwa mustarakun bainahu wa bina anbiya wa salihin. Disimak baik-baik ini. Syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat yang umum dan syafaat yang khusus. Syafaat terbagi menjadi dua syafaat yang umum dan syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus di antaranya yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW as-syafaatul Udhma satu. Yang kedua syafaat untuk pamannya Abu Talib. Namanya syafaat takhfif. Syafaat untuk memperingan adab saja. Eh, syafaat apa? Untuk memperingan adab. Perhatikan. Di situ barakallahu fit Naam syafaat untuk memperingan adab itu syafaat yang Rasulullah berikan kepada paman Abu Talib. Paham ya? Nah, apa kata Rasulullah SAW? Laula ana lakana fid asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku, bukan karena syafaat yang aku mintakan kepada Allah Taala agar diberikan keringanan, niscaya pamanku berada di kerak api neraka yang paling bawah. Berarti dapat syafaat kan? Dapat syafaat di peringan adabnya, bukan dientaskan dari adab neraka. Jangan sampai gagal paham. Ustaz, Katanya orang kafir gak dapat syafaat. Tapi kenapa pamannya Rasulullah dapat syafaat katanya? Jawabannya bagaimana jawabannya? Syafaat di situ bukan mengentaskan dari adab, bukan. Hanya memperingan adab. Itu pun ngeri adab yang paling ringan. Bagaimana adabnya? Berdiri di atas bara api hingga otaknya apa? Mendidih. Bayangkan itu. itu billah. Saya dipahami ya? Ada pun orang kafir syafaat yang mengentaskan dari adab gak akan dapat. Fama tangfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak bermanfaat buat mereka syafaatnya orang-orang yang berikan syafaat. Bisa dipahami soalnya ya? Kalau ditanya jangan gagal paham. Pahami baik-baik itu. Jadi kalau ada orang bertanya misalkan, katanya orang kafir enggak dapat syafaat. Tapi paman Rasulullah kenapa dapat syafaat? Kita katakan, syafaat di situ bukan syafaat yang mengentaskan dari adab. Syafaat di situ hanya memperingan adab saja, itu pun khusus yang Rasulullah berikan kepada pamannya Abu Talib. Naam. Syafaat yang kedua syafaat yang umum. Siapa ini? Siapapun bisa dari kalangan para nabi juga bisa, dari kalangan orang saleh juga bisa. Syafaat itu apa ini? Syafaat untuk ahli kabair. Syafaat untuk pelaku dosa-dosa besar yang masih apa? Memiliki benih-benih tauhid di situ. Dapat syafaat bisa terentaskan dari neraka masuk ke surga. Itu umum. Terkena ya? Naam. Kita baca dikit perhatikan. Wa minas syafa'atil khassah bi asy-syafa'atul 'udma masyaallah. Dan termasuk syafaat syafaat yang khusus untuk Rasulullah SAW maksudnya beliau yang memberikannya dengan seizin Allah Taala adalah asy-syafa'atul 'udma, syafaat yang paling besar. Wahiyya syafa'atu fi ahli mauqif, yaitu syafaat yang diberikan untuk ahli mauqif, syafaat yang diberikan untuk ahli mauqif. Siapa mereka ahli batil itu siapa? Orang-orang yang apa? Berkumpul menanti, berdiri di padang masyar. Paham ya? Untuk apa? Mendapatkan nam barakallahu fiik, nam eh, eh, keringanan dan juga mendapatkan apa ketenangan segera dituntaskan urusannya. Paham ya? Seperti itu. Panasnya luar biasa. Allahumma salim salim. Hadi khasatun bihi sallallahu ini khusus untuk Rasulullah sallallahu Wahyal al-maqamul mahmud, masya Allah. Yang mana syafaatul udma ini dikenal dengan apa? Al-maqam al-mahmud, kedudukan yang sangat mulia. Antum kapan baca lafaz seperti ini? Ketika habis selesai adzan, doa adzan. Iya kan? Doa setelah selesai adzan doanya ini kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil lil qamilah, wal fadilah wa maqaman mahmudan allati atta allati atta paham ya di situ berarti apa antum mendoakan Rasulullah SAW paham ya dapat keutamaan makanya jaminannya apa jaminannya jaminannya dia halal untuk mendapatkan syafaat kelak dari kiamat Masya Allah Naam Ikhwani fiddin azdan wa zakumullah barakallahu fiikum. kita lihat sini Wahyal maqamul mahmud alladzi dzakara Allah azza wa jalla biqaulih perhatikan ini Kata beliau, yang mana syafaatul udma tersebut adalah kedudukan yang sangat mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan ambillah dari sebagian malam, na barakallahu fi fatahajjat bihi. Bertahajudlah di sebagian malam tersebut, nafilatan lak sebagai amalan tambahan untukmu. Perhatikan ini. Sebagai amalan tambahan untukmu Paham? Nah, tujuannya apa para fiik? Karena kita butuh amalan tambahan di situ. Nah, syahidnya berikutnya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman hamuda. Nah, kelak Rabbmu akan bangkitkan, paham ya? Nah, engkau pada kedudukan yang sangat mulia, yaitu maksudnya bagaimana para fiik? Mendapatkan asy-syafa'atul 'udma tadi. Sumiya bil maqamul mahmud dinamakan dengan makam mahmud, kedudukan tempat yang sangat mulia, li'annahu yahmaduhu 'alaihi al-awwalun wal akhirun. Perhatikan ini. Dikarenakan orang-orang yang terdahulu sampai orang-orang yang paling belakang, orang-orang belakangan memuji beliau alaihi wasallam. Muhammad yang dipuji artinya. Paham ya? Dari kata hamada yuhammidu tahmidan. Muhammad Muhammad. Paham? Nah seperti itu. Kita lihat Hadis syafaatul udna ini syafaat yang agung besar. Wa ta'ti baqiyatu anwa'is syafaat dan akan datang nanti sisa-sisa macam-macam syafaat karena sangat banyak sekali barakallahu fi kesimpulannya antum sudah diberikan faedah syafaat terbagi menjadi dua syafaatun khasah sama syafaatun ammah syafaat yang khusus hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW apa di antaranya tadi as-syafaatul udma dan syafaat untuk meringankan azab eh, bagi eh, atau untuk pamannya Abu Talib kemudian syafaat yang amah syafaat yang semuanya bisa para nabi bisa orang-orang saleh bisa memberikan syafaat yaitu syafaat untuk ahli kabair minal muwahhidin wallahu alam sawab nasallaha assalamata wal afiyah walhamdulillah